Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Sebelum kita lanjutkan setorkan terlebih dahulu. Nah, mulai dari musalsalun kul ma ala wasfin ata misal amma wallahi ambanil fata. Alhamdulillah. Sampai akhir pantun yang kita ambil kemarin azizu marwis ini aw salasa, masyhuru marwi fawqa ma salasa ayo bismillah Ayo, bismillah. Sudah belum? Nanti dihafal tapi ya. Ayo. أنتم أيوة سلام Dah belum? Apa? Hmm. Sudah antum siapkan belum? Di siap eh? Ya, siapkan dulu ya Abdul Aziz. salun Ah, sudah. Allah Bismillah. Musal musalsalun Apa? Azizu. Itu dihafal itu. Ayo ulangi lagi antum. يقبض Masyhur. Eh, Ayo diulang-ulang ini, ini mudah sekali diulang-ulang. Jadi caranya menghafalnya itu dicicil sedikit demi sedikit itu mudah. Antum memang banyak pelajaran tapi harus ada yang difokuskan gitu, jangan jangan ditinggalkan barakallahu fikum karena ini ini ilmu alat yang nomor satu maksudnya dalam ilmu mustalah itu yang paling nomor satunya itu pemula itu matan baikunia itu. Paham ya? Jadi upayakan ada yang membekas itu loh. Kalau dalam kaidah fikihnya ya yang antum hafal kaidah fikihnya itu. Kalau dalam nahwu ya matan jurumiyah itu intinya. Jadi upayakan di situ nanti yang untuk pondasi itu antum kuatin biar berikutnya itu mudah. Paham ya? Nah, salun kulma ala wasfin uh, eh, salun kulma ala wasfin ata mislu ama wallahi ambanil fata Kadzaka qad kau qa'ima au ba'da an hadatsani tabassama. Azidu marghinaini au salasah, mashhuru marghi fawqa ma salasah. Mudah, tinggal diulang-ulang saja. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Na'am. Insyaallah. Sudah hafal belum antum? Sudah belum? Coba diulangi. musalfalun مشهور مرمي فوق Ewa, ini diulang-ulang ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi kesimpulannya sekarang kita masih berada pada pembahasan hadis yang dikenal dengan hadis aziz dan masyhur. Aziz dan masyhur. Masyhur ini ada istilah lain namanya hadis mustafid. Hadis apa? Mustafid. Itu sama. Bukan mustafid pakai dal ya. Mustafidun pakai dot itu ya. Nah, maknanya apa maknanya? Maknanya hadis aziz. Itu hadis yang nam aziz itu artinya adalah aslinya itu memiliki makna yang banyak. Di antaranya kuat. Hadis yang kuat. nam ya? Ada juga yang maknakan hadis yang sedikit. nam ya? Dikatakan aziz karena sedikit. Kenapa kok sedikit? Sedikit sekali hadis itu masing-masing tobakoh itu cuma dua orang perawi, dua orang perawi. Paham belum? Tobakoh itu maksudnya tobakoh tabi'in, tobakoh ajba tabi'in, Nah, barakallahu fikum, tabaqah sahabat itu cuma dua, dua, dua. Itu kan jarang sekali. Paham belum? Seringnya kan lebih dari dua, ya enggak? Nah, aziz itu maknanya macam-macam. cuma yang diinginkan di sini adalah aziz hadis yang dikatakan kuat. Paham belum ya? Paham insyaallah ya? Nah, kalau masyhur itu hadis yang Naam barakallahu fikum diriwayatkan apa? Lebih dari tiga Paham ya? Naam atau tiga ke atas. Itu pendapat yang sahih nanti. Kalau aziz itu dua. Atau tiga. Paham ya? Masing-masing perawi dalam tobakohnya. Tobakoh itu maksudnya paham gak? Tobakoh tingkatan. Tingkatan tabi'in tiga orang. Tingkatan tabi'in tiga orang gitu loh. Atau dua orang, atau dua orang. Itu nanti masing-masing tobakohnya tersebut kok dua orang, dua orang. Itu nanti dikatakan aziz. Tapi kalau masyhur itu yang diriwayatkan apa? Lebih daripada tiga. Nah, masyhur ini pun nanti ada hadis yang masyhur indal fuqaha, masyhur indal muhaddisin, masyhur inda ahli lughah, masyhur inda indal ammah. Indal ammah itu menurut orang awam enggak ada, masyhur juga ada. Oleh karena itu hadis yang masyhur tidak harus apa? Sahih. Paham belum? Hadis yang masyhur itu tidak harus apa? Sahih. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih thaymin utsaimin rahimatullah alaih Wa qalu aw salasa aw litanwi' wa min haythu as-sighah yuhtamalu an takuna lil khilaf. Li'annahu lamma qala fi ma ba'du ini ya. Atau setelahnya? Ya. Hmm? Apa? Yang mana? Wa masyhur itu. Eh na'am. Berarti kesimpulannya kemarin masyhur itu lawan daripada aziz. Nah, karena aziz itu yang diriwayatkan oleh dua orang saja. Dua orang perawi pada masing-masing tobakohnya itu caranya ya. Dua orang para hadis yang diriwayatkan oleh dua orang perawi pada masing-masing tobakohnya. Nah, yang masyhur kita lihat wa anal masyhura huwa marwahu salasatun fa aksar. Itu ya. Adapun masyhur itu hadis yang diriwayatkan oleh tiga orang perawi atau lebih pada masing-masing tobakoh maksudnya ya. Na'am barakallahu fikum tabaqat tabi'in, asba'u tabi'in. Wa 'ala hadha fa yakunu qaulul mu'allif aw thalathah marjuhan. Was-shawab oleh karena ini ucapan mu'allif aw thalathah atau tiga itu marjuh pendapatnya lemah. Was-shawab yang benar anal aziza huwa ma rawahu sunani faqat min awal sanad ila akhirih, ya kan? Aziz itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh dua orang perawi saja dari awal sanad sampai akhir sanad. Paham belum? Tapi dua orang perawi pada masing-masing tobaqoh ini maksudnya ya. Tobaqoh atba'ut tabi'in dua, Tobaqoh tabi'in dua. Paham ya? Nah, sampai pada akhir sanad itu dua-dua terus. Nah, seperti itu. Mau nih ya? Masing-masing tobaqoh maksudnya paham salah ya? Ya, kita lihat. Amma law rawahu sunani an wahidin an sunani an nisnani ila muntaha fa innahu la yusama azizan. Adapun hadis kalau seandainya diriwayatkan dua orang perawi dari satu orang perawi, dari dua orang perawi, dari dua sampai akhir sanad fa innahu laisa azizan. Maka yang seperti ini tidak dikatakan hadis yang aziz. Paham belum? Syaratnya itu berarti bagaimana syaratnya? Syaratnya hadis aziz itu hadis yang diriwayatkan oleh dua orang perawi Nah, pada masing-masing tabaqah. Paham belum? Misalkan ada atba' atsba tabi'in, dua. atsba tabi'in dua. Tabi'in dua itu dua dua itu Dua-dua terus sampai akhir sanad itu namanya aziz. Tapi kalau atba' atba'u tabi'in satu, atba'u tabi'in dua, kemudian tabi'in satu itu nggak dikatakan aziz. Paham belum? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat di sini. Kata beliau li'annahu ikhtalla syartun fi tabaqatin min at-tabaqat. Ya enggak? Dikarenakan dia apa? Telah terhilangkan salah satu syarat pada tobakoh dari tobakoh-tobakoh yang ada. Tobakoh tingkatan Kan bertingkat-tingkat kan para perawi itu, ada tabi'in, ada atba'ut tabi'in, ada atba'ut tabi'innya enggak? Nah, itu namanya tabaqah. Namanya tabaqah nanti kalau antum punya kitab atau ada di sana itu takrib tahdhib, takrib itu kita takrib. Takrib itu biasanya di awal-awal mukadimahnya itu dijelaskan tabaqah itu apa maksudnya. Tabaqah pertama sahabat, tabaqah kedua tabi'in misalkan. Paham belum ini? Dan tabaqah ketiga asbab tabi'in, ini tabaqah namanya tingkatan. Mahum insyaallah, Abdullah. Secara global paham belum? Ya, nah, perhatikan baik-baik. Kita lihat di sini. Nah, wa idza syartun walau fi tabaqatin min at-tabaqat ikhtalla al-masyrut. Apabila hilang salah satu syarat saja pada setiap tabaqah, kok hilang satu syarat saja, maka hilang pula yang disyaratkan. Berarti bukan aziz itu loh. Wa halil azizu syartun as Sekarang hadis aziz. Perhatikan baik-baik ya. Apakah hadis yang aziz itu syarat untuk hadis dikatakan sahih? Apakah masing-masing perawi pada tabaqah itu dua, dua, dua itu mensyaratkan harus apa? Itu sebagai syarat hadis sahih? Belum. Masing-masing tabaqah harus dua orang perawi, dua orang perawi. Apakah itu syarat hadis itu sahih itu loh? Kita lihat. Naqul innal aziza laisa syartan lis sahih. Sesungguhnya aziz itu bukan syarat untuk hadis itu sahih. Paham belum? Naam. Qalu eh, wa qala ba'dul ulama bal innahu syartun sahih. Bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan iya, iya benar, itu syarat untuk hadis sahih. Qalu li anna syahadata la tuqbalu illa min ini katanya. Mereka berdalilkan dengan ini. Karena yang persaksian itu enggak diterima kecuali dari dua orang atau lebih. Wala syakka anna al 'an nabi sallallahu alaihi wasallam adamu masyhudin bih. Enggak diragukan lagi bahwasanya hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Sesuatu perkara yang paling besar untuk disaksikan, ya enggak? Naam. Walihada fa inna man kadzaba 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Oleh karena ini, sesungguhnya barang siapa yang berdusta atas nama Rasulullah SAW dengan sengaja, maka dia hendaknya mempersiapkan tempat duduknya dari api neraka. Ini sebagian ulama ya, cuman kita katakan untuk dikatakan aziz itu Misalkan apa? Syarat sahih harus ada harus masing-masing perawi dalam tobakoh dua itu sebenarnya pendapatnya yang sahih bukan syarat. Karena buktinya apa intinya? Intinya itu perawi yang meriwayatkan itu sahih. Sikoh. kan yang memiliki sifat-sifat kriteria hadis sahih. Kan sudah kita lihat kan? Hadis sahih itu syaratnya ada berapa sih yang kemarin? Lima, ya enggak? Pertama, ayyakuna sanadu mutasilan bersambung syaratnya. Kedua, ayyakun rawi mausufan apa? Nah, barakallahu fikum bitamid dhabti, ya enggak? Kesempurnaan kecerdas, kecerdikan, ketelitian, kesempurnaan kekuatan hafalan. Yang ketiga, ayyakun rawi mausufan bil adalah, ya enggak? Rawinya disifati dengan apa? Adalah. Yang keempat, ayyakun sanadu khalian minasyudud. Sanatnya itu atau hadisnya itu kosong dari keganjilan. Yang kelima, an yakuna al khalian min al-illah al Ya enggak? Hadisnya itu kosong dari penyakit yang bisa merusak. Paham belum? Nah, enggak ada aziz di sini. Syaratnya termasuk syarat apa? Sahih enggak ada. Mahum salah ya? Naam. Walakin qad sabaqa lana fi kalamil muallif anna hadha laysa bisyartin wa huwa fi qawlihi tapi sudah kita lewati ucapan muallif bahwasannya aziz itu bukan syarat sahih, yaitu dalam ucapan beliau na bar wasahih na barakallahu fikum apa lafaznya ini? Awaluha sahihu wa huwa matasal, ya enggak? Awaluha sahihu wa huwa matasal. Ada enggak itu aziz itu? Enggak ada. Isnaduhu wa lam au yu'al. Ini intinya kan? Yang pertama hadis sahih, matasala isnaduhu, ya enggak? Sarannya bersambung wa lam au yu'al Ya enggak? Nah, tidak apa? Tidak tidak apa? Tidak ada keganjilan atau suatu syad tadi itu, tidak pula ada illah penyakit atau cacat yang bisa merusak, ya enggak? Nah, barakallahu fikum. Yarwihi adun dhabitun an mislihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi, ya kan? Enggak ada azizan itu? Enggak ada. Berarti kesimpulannya aziz itu bukan syarat untuk hadis sahih itu sahih. Paham ya? Aziz bukan syarat untuk apa? hadis itu dikatakan sahih walam yadhkur istiratu an yakuna azizan dan muallif tidak menyebutkan istirata beliau tidak menyebutkan persyaratan bahwasanya harus aziz nah barakallahu fikum mau salah adapun bantahannya mengenai yang mensyaratkan bahwasanya aziz itu merupakan syarat hadis sahih insyaallah pada pertemuan yang akan datang karena ada bantahannya walaupun mereka mengatakan hadis itu kan sesuatu yang paling besar untuk disaksikan berarti harus dua atau lebih itu nanti ada bantahannya kalau fikum wa barakallahu. Nasallahu alaihi wasallam wa alhamdulillah rabbil alamin.